Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan muqarrar di tauhid. Masih tentang nawaqidul Islam. Sekarang an-naqidu as-salisu. Pembatal yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw شك fi kufrihim aw صحح mazhabahum. Orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau eh, ragu perihal kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, mazhab mereka. Masalah tuman nam yukafir al-kafir aw syakka fi kufrihi yanbaghi dhabtuha qabla insalil hukmi ala man ittasafa e, permasalahan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu perihal kekafiran mereka di sini ada dua poin ya kalau yang sah sahaha mazhabahum itu tidak butuh rincian tapi kalau yang e, tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu perihal kekafiran mereka ini apa yang bagi dhabtuha. Mesti apa? Diberikan batasan-batasan sebelum menerapkan hukum kepada orang yang memiliki sifat ini. bima arifati anwa'il kufri dan itu dengan cara mengenal macam-macam kekafiran wa manhum al-kuffarul ladina yakfuru man lam yukafirhum aw fi kufrihim. Dan siapa orang-orang kafir yang mana orang yang tidak mengkafirkan atau ragu perihal kekafiran mereka itu dia menjadi kafir. Jadi ada rincian jadi tidak tidak apa e, saklek gitu kan. Kecuali kalau nanti akan ada rincian intinya. Walaqad bayyana al-ulama'u rahimahumullahu anna man lam yukaffiril kafir aw syakka fi kufrihi fa innahu yakfur. Para ulama telah menjelaskan bahwa barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu perihal kekafirannya, maka dia itu kafir. Wa bayyanu anna hadza laysa ala itlaqihi bal inna fil mas'alati tafsilan. Dan mereka menjelaskan bahwa hal ini bukan apa secara apa nanti? e, mutlak. Bukan secara saklek begitu saja. Akan tapi dalam masalah ini ada perincian. وَمَنْ لَمْ يَفْقَهْ دَوَابِطَ هَذَا النَّاقِضِ أَدَّى بِهِ عَدَمُ فَهْمِهِ إِلَى التَّسَلْسُلِ فِي التَّكْفِيرِ Orang yang tidak memahami batasan pembatal yang macam ini, maka ketidakpahaman dia itu akan menghantarkan kepada tasalsul dalam pengkafiran. Beruntun dalam mengkafirkan dia seolah-olah menjadikan kaidah ini sebagai dalil. Orang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Sipulan, kemudian tidak mengkafirkan uh, umpamanya uh, togut, RI kan. Tidak mengkafirkan, berarti dia kafir si namanya si B itu kan terus or, uh, menurut si uh, terus si si C tidak mengkafirkan si B maka si C kafir terus si C itu kan tidak uh, orang si D tidak mengkafirkan C maka itu satu dalam pengkafiran itu karena uh, muncul tasawuf ini karena mereka seolah menjadikan kaidah ini sebagai dalil padahal kaidah ini bukan dalil tapi e, kesimpulan dari dalil tapi ada batasan-batasan tertentu. Ada rinciannya. Sini man lam yukaffiril kafir faqad yakunu la ya'rifu halahu. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu bisa jadi dia memang tidak mengetahui keadaan orang kafir itu. Kaman lam ya'lam anna fulanan minan nasi talaffaza bil kufri aw fa'ala fi'lan mukaffiran. Seperti orang yang tidak mengetahui bahwa si fulan itu e, mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran. Fahaza ma'zurun wa laysa dakhilan fil qaidah. Maka orang semacam ini di diuzur, kan jahilul hal kan? dan tidak masuk dalam kaidah ini. Wahaza muyusamma bijahil hal. Ini yang disebut dengan jahil hal. Umpamanya uh, si A si A umpamanya. Si A ini melakukan kekafiran yang nyata istihza bidin. Si C tahu si A ini melakukan kekafiran istihza bidin. Si C mengkafirkan Nah si B tidak tahu si A ini melakukan kekafiran. Tapi lihat dia rajin sholat. Tidak melihat kekafiran yang dilakukannya itu. Tidak tahu. Nah si B ini apa? Jahil hal. Dia ketika tidak mengkafirkan si A. Dia tidak mengkafirkan karena tidak tahu si A itu melakukan kekafiran. Maka ketika dia tidak mengkafirkan itu dia diuzur karena orang itu menghukumi harus berdasarkan ilmu. E, tahu apa yang akan dinilai. Nah ini ya, tidak mengetahui si pulan itu melakukan kekafiran ketika dia masih menganggapnya muslim. Karena memang si pulan yang menampakkan, si A ini menampakkan keislaman. Maka si B di, diuzur. Itu hal. Ini apa e, tidak ada masalah itu kan di sini. Yang kedua, wa amma idza kana ya'rifu halahu fayunzaru fihi bihasbil kafir alladhi lam yukaffirhu aw shakka fi kufrihi aw sahhaha mazhabahu. Yang kedua, adapun orang kalau mengetahui keadaan si fulan ini, si fulan yang melakukan apa? kekafiran, maka orang yang tidak mengkafirkannya apa? ditinjau keadaannya. Sesuai dengan apa? keadaan orang kafir yang di, yang tidak dia kafirkan itu atau dia ragu perihal kekafiran orang tersebut atau membenarkan mazhabnya. Jadi si A tahu si B ini melakukan kekafiran. Terus si A tidak mengkafirkannya. Nah, di sini harus ditinjau si B apa? E, tadi yang melakukan siapa? yang melakukan kapiran, Ya, nah, si B ini harus di uh, kita apa di di diperhatikan bagaimana dia apa orang kafir asli atau orang kafir murtad sehingga si B ini ketika tidak mengkafir si A ini ketika tidak mengkafirkan si B ini karena melihat hal-hal yang lain ya subhat-subhat itu kan. Ini ada ada ada rinciannya. Wal kufaru min haitsul jumlati ala ini Orang-orang kafir itu secara umum ada dua dua macam. Pertama, al awal al-kafirul asli, orang kafir asli. Wahum kuluman lam yantasib ila millatil islami. Walam yantiq bisyahadataini. Kal yahudi wal nasara wal majusi wal hindusi wal nahwihim. Orang kafir asli itu mereka adalah setiap orang yang tidak mengaku muslim. Tidak mengaku sebagai orang Islam. Dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Majusi, dan lain, Buddha, Konghucu, gitu kan. Itu orang kafir asli. Fahaula, nah, mereka itu orang kafir asli itu man lam yukafirhum Barang siapa tidak mengkafirkan mereka, tidak mengkafirkan individu-individu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, awasyak kafir kuprihim atau ragu perihal kekafiran individu-individu mereka itu, maka apa? Kafaro. Maka dia kafir. Umumnya si Zaid. Si Pulan, umpamanya namanya si uh, eh, yes, ya, Thomas kan. Itu orang Kristen atau Hindu, Buddha. Nah, si Z ini tidak mengkafirkan si Thomas atau ragu, ragu perihal kekafirannya atau membenarkan ajarannya maka si Z ini apa kafir tanpa butuh rincian li'anna kufrahum mansusun alaihi fil kitabi wa sunnati karena kekafiran mereka itu tadi orang-orang kafir asli Yahudi Nasrani Nasoro ya, apa uh, Hin, apa uh, Hindu Majusi adalah apa? Mansusun alaihim uh, mansusun alaihi fil kitab wa sunnah. Langsung dinaskan, ditegaskan oleh Alkitab dan Sunnah. Ada itu kan. Wanis dari Allah terhadap orang-orang yang tidak menganut muslim seorang orang kafir ini. Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Dan juga wa ma'lumun min dinil islami bidarurati. Diketahui dari din Islam ini secara pasti. Setiap orang awam yang tidak belajar. Tahu kan kalau Kristen apa? Kafir. Tahu kan? Jadi orang yang tidak belajar tahu orang Kristen, Buddha, Hindu, ya, Yahudi itu kafir. Faladhi la yukafiruhum sehingga orang yang tidak mengkafirkan mereka itu imma an yakuna mukazziban dari kitab wa sunnah wa imma an yakuna guayro arifin bi aslil islami wa haqiq wa haqiqatihi sehingga orang yang tidak mengkafirkan mereka itu hanya ada dua kemungkinan orang yang tahu keadaannya kan tadi kan ini kan bahasa orang yang tahu keadaannya orang yang tidak mengkafirkan mereka itu hanya ada dua macam. Pertama, orang yang apa? Orang yang mendustakan Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah mempunyai siapa? Mereka sebagai orang-orang kafir. Lam yakuni ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Laqad kafara ladzina qalu inna allaha huwal masihu bi Maryam. Laqad kafara ladzina qalu inna allaha salisu salasa. Dan seterusnya. Jadi ketika dia menganggapnya muslim berarti mendesakkan ayat yang menegaskan bahwa mereka itu apa? Kafir. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang tersebut tidak mengetahui apa aslul Islam dan hakikatnya, tidak mengetahui pokok Islam dan hakikatnya itu apa? Tauhid. Wahada la yasihu islamu. Nah, orang semacam ini tidak sah ke Islamnya. Kenapa? Karena syarat tauhid apa? Nomor pertama, al ilmu. Tahu. Nah, kalau orang tidak tahu, sah nggak samanya Tidak sah. di annahu taraka ruknan min arkanil la ilaha illallah. Karena dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun la ilaha illallah. Itu apa? Bahwa al-kufru bit -tawud. Kufur kepada tawud. Juga apa? Dia tidak merealisasikan satu syarat daripada la ilaha illallah itu apa? al ilmu mengetahui jadi orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir asli itu kafir secara mutlak baik nah, ya dia itu orang yang mendusakan tahu kekafiran Yahudi Nasrani gitu kan tapi tidak mau mengkafirkan berarti mendusakan nas atau orang yang apa yang tidak mengetahui hakikat Islam banyak orang sekarang kan tidak mengerti hakikat Islam. Nah kalau tidak mengenal hakikat Islam, hukum asalnya ini apa? Kafir asli sebenarnya. Kafir asli. Aimal aimah dakwah. Aimal dakwah. Bukan ibu Taimiyah. Menghukumi orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan sebelum muncul dakwah mereka sebagai apa? Kafir asli. Mereka menghukum sebagai kafir asli. kemudian qala uh, al-allamah Abdullah Aba Bitin rahimahullah Syekh Abdul Aba Bitin rahimahullah mengatakan ajma'al muslimuna ala kufri man lam yukaffiril yahuda wan nasara au yashukka fi kufrihim wa nahnu natayaqqanu anna aktsarahum juhalun para ulama telah ijma atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan Yahudi atau Nasrani atau ragu perihal kekafiran mereka. Sedangkan kita meyakini bahwa mayoritas orang-orang Yahudi Nasrani itu orang-orang yang yang jahil. Jadi dalam konteks membantah orang yang menguzur jahil. Jadi di sini ulama ijma atas pengkafiran Yahudi dan Nasrani atau orang yang tidak eh, tidak meragu perihal kekafiran mereka. Itu yang apa? Yang pertama, orang kafir asli jadi tidak ada rincian. Orang yang tidak mengkafirkannya kafir. Baik karena dia mendustakan ataupun karena tidak tahu hakikat din al-Islam. Kemudian asani yang kedua al-kafirul muntasibu ilal Islam, orang kafir yang mengaku Islam. wa huwa man nataqa bisyahadataini yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat walakinnahu irtakaba mukaffiran yukhrijuhu min dairatil islam akan tapi dia melakukan e, apa pembatal keislaman yang mengeluarkan dari dari Islam, melakukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, statusnya bagaimana? Orang yang tidak mengkafirkannya. Kepala Togut, ansornya kan? Mereka apa? Mengaku Islam nggak? aku Siapkan dua kalimat syarat Nah, tapi mereka apa? Melakukan apa? batal kekafiran yang nyata. Nah, sekarang hukum orang yang tidak mengkafirkan mereka bagaimana? Di sini, Wahaula yatafa watukufruhum kufruhum min haitsul wuduh wal khafa ila aqsam. Jadi para togo-togo tadi yang mengaku muslim atau para ansor yang mengaku muslim itu, itu e, kekafiran mereka itu apa? Beragam. E, dari sisi apa? E, ber e, bertingkat-tingkat ya dari sisi apa dari sisi kejelasan dan kesamaran mereka tentang kekafiran mereka kan tidak setiap togut murtad itu kekafirannya nampak nampak kan sekarang kayak dulu e, togut Saudi gitu kan sebelum nampak sekarang kan orang taunya apa menegakkan hukum Islam padahal dari sejak awal berdirinya fase ketiga ini adalah di atas dasar tawali kepada orang-orang kafir. Jadi e, kekafiran para taubat itu ada yang e, atau asornya atau ubadul kubur ada yang kekafirannya nyata, ada yang kekafirannya e, ya kopi menurut sebagian orang kekafirannya gitu. Ini e, apa dari sisi itu tinjauan itu menjadi macam-macam orang tersebut. Yang pertama, man e, kufruhu wadihun sarihun yadullu alaihi sarihul kitab was sunnah kal musyrikin alladzina yad'una wa ya'buduna ghairallah. Orang yang kekafirannya nyata jelas yang ditunjukkan oleh sarih Alkitab dan As-Sunnah seperti orang-orang musyrik yang menyeru dan mengibadati yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fahaula amaluhum munaqidun li asli kalimat tauhid. Maka mereka itu ya, amalan mereka itu berseberangan dengan inti tauhid. Pemudadun laha min kulli wajhin dan apa ber eh, apa berseberangan lawannya Eh, kesamaan bertentangan juga ya ya jadi kontradiktif dengan inti kalimat tauhid kan. dan apa berlawanan dengannya dari segala sisinya nah orang-orang semacam itu apa orang semacam itu apa e, amalannya apa di sini eh mereka itu amalannya maksud para uh, para taubat orang-orang yang kekafirannya nyata itu orang-orang musyrik itu yang selain ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain kekafiran mereka itu jelas bertolak belakang dengan inti kalimat tauhid dan e, apa menggugurkannya atau berlawanan dengannya dari segala sisi waman lam yukafirhum nah orang yang tidak mengkafirkan mereka bagaimana la yakhlu min halataini. Tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, imma an yara fi'lahum sahihan wa yuqirruhum alaihi fahadha kafirun misluhum walau lam yartaqib asyirka nafsihi. Orang yang memandang bahwa perbuatan mereka itu orang-orang kafir itu absohih benar dan dia mengakui mereka di atas perbuatan itu mengakui maksudnya membenarkan maka orang ini apa kafir sama dengan mereka walaupun tidak melakukan syirik orang menganggap meminta-minta ke kuburan itu apa benar orang menganggap tahu hakikat demokrasi terus mengatakan demokrasi itu bagus itu walaupun dia tidak ikut apa nyoblos tetap dengan anggapan itu dia menjadi kafir iya dia orang sekarang itu kan orang-orang salafi masum itu banyaknya orang-orang jamiah atau bukan jamiah jamiah pengikut aman al jami penulisnya madholi mereka sebut madakhilah jamanya kan madholi atau madakhilah eh, eh, kelanjutannya panjangannya adalah Ali Hasan Al-Halabi itu mereka adalah Taifah kufur dan Taifah riddah sama dengan Ansar Tauhud karena mereka dimanapun mereka singgah mereka orang yang mengajak kepada penguasa Tauhud seperti orang yang menganggap bagus seperti orang-orang e, eh, PKS menganggap bagus sistem demokrasi kan ya menganggap bagus masuk ke sistem demokrasi maka dia apa kafir walaupun tidak melakukan perbuatan syirik kenapa li'annahu sahaha wa aqarra fi'la syirki karena dia membenarkan dan mengakui perbuatan syirik wa kufrun wal billah. Ini adalah kekafiran wahaza kafa eh, apa kufrun ini karena kekafiran mengakui atau e, membenarkan. Wal billah. Ini yang pertama. Yang kedua wa imma an yaqula inna fi'lahum kufrun wa syirkun. Ini yang banyak orang yang mengatakan bahwa memang perbuatan mereka itu tadi para pelaku kekafiran memang apa kekafiran dan syirik. Memang yang dilakukan oleh penguasa ini adalah kekafiran. Yang dilakukan oleh orang yang minta-minta kuburan keramat itu apa? Syirik. Dia e, mengatakan seperti itu. Walakin la yukafiruhum muta'awilan uzrahum bil jahli. Akan tapi dia tidak mengkafirkan mereka dengan alasan apa? Meng, mereka itu diuzur dengan sebab kebodohan. Jadi di seorang yang tidak mengkafir melakukan takwil ya bahwa e, bahwa mereka itu tidak bisa kita kafirkan karena mereka bodoh. Fahazalah yakfur. Maka orang semacam ini tidak kafir an lam yusahih. Karena dia tidak membenarkan au yuqirra fi'lahum atau mengakui perbuatan mereka. Orang ini menganggap batil kan? Tapi tidak mengkafirkan. Berarti dia e, tidak apa tidak membenarkan ajaran mereka. Walakin aradat lahu subhatun eh, aradat lahum syubhatu udrihim bil jahri akan tapi muncul di hadapan dia syubhat penguduran mereka dengan sebab kebodohan fala yukaffaru li syubhatil lati uh, aradat lahu maka tidak dikafirkan dia itu karena ada syubhat yang muncul terhadap dirinya wa idza kanat al hududu tudra'u bi syubhati famin bau famin babi aula at-takfir bila saja uh, hudud bila saja hudud apa hudud oh, potong tangan rajam itu Bila saja hudud itu apa e, tidak jadi dilakukan karena adanya subhat, maka e, apalagi apa kekafiran soalnya subhat dan tidak apa e, tidak langsung menolak tauhid maka apa e, tidak langsung ditegakkan ya, tidak langsung dikafirkan wa man sabata islamuhu biyaqinin Eh, la yukhraju minhu illa bil yakin. Orang yang keislamannya itu e, meyakinkan nah, berarti terbukti dia itu orang muslim secara meyakinkan. Maka apa? Maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Wa ta'wil fi izarihim bil jahli yamna'u takfirahu ibtida'an hatta tubayyana atau tubayyana lahu nusus hatta tubayyana lahu an-nusus e, takwil di sini kan takwil apa ya e, takwil yang dia lakukan adalah menguzur mereka dengan sebab kebodohan nah takwil ini menghalangi dari mengkafirkan dia secara langsung sampai dijelaskan apa nas-nas dulu wa turfa'a anhu syubhatu dan dilenyapkan darinya subhat fa illam yukaffirhum ba'da zalika fa illam yukaffirhum ba'da zalika apa kafara kalau dia tidak mengkafirkan juga setelah itu maka dia kafir dia orang tidak mengkafirkan togut nih. Tapi meyakini kebatilan togut itu. Tapi mengapa togut diuzur dengan sebab istihad atau e, kebodohan. Maka kalau ada subhat, umumnya subhatnya apa? Oh, karena dia mengucapkan la ilaha illallah atau dia karena sholat. Maka orang semacam ini apa? Tidak langsung di, dikafirkan. Si yang tidak mengkafirkan itu. Sampai apa? Dijelaskan kepadanya apa? E, nas-nas tentang pengkafiran orang itu, pengkafiran penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Terus apa? Subhatnya di dinyapkan. Apa dia subhat? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah berarti kita jelasan tentang betul nggak bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah bisa menghalangi orang dari dikafirkan walaupun dia melakukan kekafiran yang nyata atau apa maksud daripada uh, orang terjaga darahnya dengan la ilaha illallah. Jadi ini digolongkan dalam pengkafiran dalam masail apa? Khafiyah. Kenapa? Penegakan hujah dan penyiapan subhat. Oh ya? Minimal dia e, bid'ah ya kan? Menganut paham bid'ah. Kalau dia malah membela-bela togut, kan beda. Orang-orang uh, menganut paham beda, tapi dia dia berarti ya beda bagi dirinya. Tapi kalau uh, mem, uh, apa membela-bela mencela orang yang, mengkafirkannya itu apa? Itu lebih lebih buruk lagi gitu kan. Apalagi kalau sifat sudah tawali dan ya faktanya orang-orang semacam itu apa tidak apa ujungnya, ujungnya itu kan menghantarkan karena beda itu menghantarkan kepada apa kepada kekafiran Salafi mazum. Salafi ya Dahulu mereka anti dengan syirik kuburan kan? Mereka mengkafirkan juga tidak mengudur jahat juga Ya, kan? Cuma mereka dalam kaitan dengan penguasa, mereka apa? Ngambang itu kan. Ngambang. Asalnya mereka menganggap demokrasi, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan bidah saja kan. Tapi yang jelas mereka apa? mengharamkan ikut. Dulu mengharamkan, tidak boleh ikut. Tapi tidak mengkafirkan. Menerima hasilnya. Iya. Tidak mengkafir, eh, menganggap demokrasinya kafir, tapi menguzur pelakunya karena kebodohan. Intinya mereka asalnya uh, sekedar bina tapi pada perkembangan berikutnya banyak sekte dari mereka itu menjadi taifah riddah. Jadi e, pengkafiran e, orang kafir yang mengaku muslim itu pengkafiran dia itu bukan kekafiran dia. Kalau kekafiran berat togut itu masalah zahir nggak di nggak diuzur jahat. Ya. Cuma orang yang tidak meng, tidak mengkafirkan mereka, jadi pengkafiran mereka itu bukan ke, bukan kekafiran mereka, tapi pengkafiran mereka itu masuk dalam masail ya.